والسلام على رسول الله وخليله محمد بن عبد الله خاتم أنبيائه ورسله وسيدهم وإمامهم صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان أما بعد فهذا مجلس من مجالس القراءة والتعليق المختصر على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله ونحن في هذه الليلة ليلة الخميس التاسع والعشرين من شهر صفر من عام خمسة واربعين واربعمائة وألف فحياكم الله أجمعين Beliau membuka majelis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ucapan salam kepada beliau, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa berjalan di atas jalan mereka. Lalu kemudian beliau mengatakan bahwa ini adalah majelis lanjutan dari majelis kita dalam membaca dan memberikan penjelasan-penjelasan dari kitab Al-Ilmu dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di malam hari ini malam Kamis pada malam yang ke-29 dari bulan Safar tahun 1445 Hijriyah di salah satu ma'had Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Maka saya mengucapkan hayyakumullah seluruhnya. لاحظتم خلال هذه الأيام عند ابتداء الدرس ثلاثة أمور Kalian memperhatikan di hari-hari ini ketika kita memulai kajian kita ada tiga perkara. الأمر الأول التاريخ والحرص على ذكره Yang pertama menyebutkan tanggal dan berupaya untuk menyebutkan tanggal kajian ini. وهذه طريقة سلكها أهل العلم من قديم الزمان كتابة أو درسا وإفتاء Dan ini adalah merupakan metode yang telah ditempuh oleh para ulama dahulu baik pada saat mereka menulis sesuatu atau ketika mereka membuka satu pelajaran atau mengeluarkan sebuah fatwa. وهكذا أنتم عند كتابتكم للفوائد والدروس تكتبون التاريخ واسم الشيخ الذي حضرتم له هذا الدرس Maka sebaiknya kalian demikian pula. Pada saat kalian menulis faedah-faedah yang kalian dengarkan, hendaknya kalian menyebutkan pelajaran apa yang kamu pelajari dan siapa syekh yang mengajarkan ilmu tersebut kepadamu. Al-amr al-thani لاحظتم al عند ذكر الليلة أو التأريخ نقول al الخميس لأن العرب كانوا يؤرخون بالليالي قبل الأيام Kemudian perkara yang kedua yang kalian harus perhatikan bahwa pada saat kami menyebutkan waktu kajian, kami menyebutkannya di malam hari apabila kajian tersebut dilakukan pada malam hari. Sebab kebiasaan bangsa Arab, mereka selalu mendahulukan penyebutan malam daripada harinya atau siang harinya. وهكذا جاءت به الأحكام الشرعية Dan demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Alastum taqulun lailatal id? Bukankah kalian juga mengatakan malam hari raya? Ayal laila allati sayati ba'daha al-id. Yang dimaksud adalah malam yang keesokan harinya mereka akan beridul berhari raya. Amma yaumul arbi'a faqad intaha bi ghurubi syams. Adapun hari Rabu itu telah berakhir dengan terbenamnya matahari. Alastum idza a'lanu أعلنت الدولة وفقهم الله أن رمضان يدخل غدا تصلون التراويح من الليلة bukankah uh, ketika pemerintah mengeluarkan sebuah pengumuman bahwa keesokan harinya telah memasuki satu Ramadan, maka kalian pun mengerjakan salat tarawih di malam harinya. فالليالي تسبق الأيام Maka malam itu mendahului harinya. Fanahnu al-an fi lailatil khamis. Maka sekarang ini kita berada di malam Kamis. Al-amru thalith annakum tajidun annani aqul safar faqat. La azid kalimat safar al-khair kama yaziduha ba'd nas kitabatan aw qawlan. Kemudian kalian juga memperhatikan pada saat aku menyebutkan bulan Safar Aku hanya mengatakan bulan safar. Tidak ada tambahan yang lainnya. Tidak seperti yang diucapkan oleh sebagian atau ketika mereka membuat penulisan tanggal, maka mereka menambahnya dengan safar al-khair, safar kebaikan. Adapun beliau, beliau tidak menambah dari lafaz dan kata safar tersebut. Alladzina zaduha aradu khairan ولكن ليس كل مريد للخير يصيبه أرادوا الرد على الذين يتشاءمون في شهر صفر بشهر صفر Mereka yang menambah bulan safar dengan tambahan al-khair yang artinya kebaikan, mereka memaksudkan kebaikan. Mereka ingin baik dengan ucapan tersebut. Akan tetapi tidak setiap orang yang menghendaki kebaikan itu menunjukkan bahwa dia mendapatkan dan meraihnya. Sebab tujuan mereka ketika menambah bulan safar yang mengandung kebaikan, tujuan mereka adalah membantah orang-orang yang mereka bertasya'um, menganggap sial dengan bulan safar tersebut. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نفى ونهى عن التشاؤم بشهر صفر dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah menafikan dan juga beliau melarang umatnya dari menganggap sialnya ketika mereka berada di bulan Safar. Syahrul Safar min syuhurillah taala yuqaddiru Allah fiha ma yuqaddiru fi ghairiha min al-khair wa ghairi dzalik. Maka bulan Safar sama seperti bulan-bulan yang lainnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Jalla wa ala menakdirkan di bulan tersebut sama seperti yang Allah tetapkan dan takdirkan di bulan-bulan yang lainnya baik hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan atau yang kaitannya dengan keburukan. فهذه ثلاث فوائد وتنبيهات في المقدمة. maka ini tiga kaidah dan tiga peringatan pada pembukaan kajian kali ini. Wafakanillah wa iyyakum ila kulli khairin wa sadad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada aku dan juga kepada kalian untuk meraih kebaikan dan berjalan di atas kebenaran. Qala imam al-Bukhari rahimahullah bab tahrid an-nabi sallallahu alaihi wasallam wafda عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم وهذا سيأتي في حديثهم ما كملنا القراءة خلاص انت حناها تريد تقرأ الحديث لا لا لا أقرأها لا أقصد إلى قصة الكسوف لا خلاص لا طيب نعم بركات الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب دور لا لا لا اقرأ اقرأ اقرأ ها بقي شيء من hadis Aisyah lam na'khudhu dhuhra. Masih ada yang tersisa dari hadis Aisyah yang kita belum sempat melengkapi atau menyempurnakan membacanya di waktu zuhur. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم. Di mana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya oleh Asma tentang apa yang terjadi maka uh, Aisyah di dalam solatnya mengisyaratkan tangannya ke langit sambil beliau mengatakan subhanallah maka Asma bertanya apakah ini tanda yaitu terjadinya gerhana maka beliau memberi isyarat bahwa iya faqumtu hatta tajallani al أي ما يشبه الإغماء وخشية السقوط من طول القيام Maka kata Asma, aku pun berdiri untuk mengerjakan salat hingga hampir saja aku pingsan disebabkan karena terlalu lamanya berdiri ketika itu. لأن السنة في صلاة الكسوف إطالة القراءة والركوع والسجود فيها. Sebab yang sunnah ketika mengerjakan salat gerhana adalah memanjangkan bacaan ketika membaca surah dan juga memanjangkan ruku dan demikian pula sujud. قالت فحمد الله أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى خطب فيهم فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال نعم فجعلت أصب على رأس الماء Lalu kemudian Nabi sallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan menyanjungnya. Lalu kemudian beliau berkata, yaitu setelah beliau mengerjakan salat. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار الله عز وجل أراه ذلك بقدرته ومشيئته Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tidak ada sesuatu pun yang sebelumnya aku tidak diperlihatkan, melainkan sekarang ini aku melihatnya di tempat aku berdiri. Bahkan surga dan neraka pun Nabi melihatnya ketika itu. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآهما حقيقة maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keduanya yaitu surga dan neraka secara hakiki. وهذا دليل على أن الجنة والنار الآن مخلوقتان موجودتان. Maka ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa sekarang ini surga dan neraka telah diciptakan dan telah ada. وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وأهل السنة. Maka ini termasuk di antara perkara yang telah diterangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan juga menjadi kesepakatan para ulama salaf dan ahlu sunnah. Wahuma ayil jannah wal nar kadalika abadiyatan la tafnayan wa la tabidan. Demikian pula surga dan neraka itu statusnya akan selalu ada selama-lamanya dan tidak akan punah dan tidak akan binasa. قال صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan mendapatkan ujian di kuburan-kuburan kalian. Fitnatul qabr hiya su'alul malakaini lil 'abd من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم dan fitnah kubur yang dimaksud dengan fitnah kubur yaitu pertanyaan dua malaikat yang akan mendatangi seorang hamba di alam kuburnya lalu kemudian ia ditanya siapakah Rabbmu dan apa kitabmu apa agamamu dan siapakah orang atau lelaki yang diutus kepadamu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد ذكر الله عز وجل هذه الفتنة في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة dan Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim yang kaitannya dengan fitnah kubur di dalam firmannya yang artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh, kalimat yang sabit dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. ومثلها مسألة عذاب القبر ونعيمه على الحقيقة. Dan yang semisalnya pula tentang permasalahan adanya siksaan kubur dan adanya kenikmatan di alam kubur secara hakiki. فعذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والسلف الصالح رحمهم الله Maka adanya siksaan kubur, demikian pula kenikmatan di alam kubur, itu telah ditetapkan berdasarkan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan kesepakatan para ulama salaf dari kalangan umat ini. فقد تقدم معكم أمس قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإنه لم فإن له معيشة ضنكا وقد جاء في الحديث تفسير المعيشة الضنك بعذاب القبر dan telah lalu pula ayat yang kita sebutkan kepada antum sekalian yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit Dan telah disebutkan dalam sebuah hadis yang menafsirkan makna kehidupan yang sempit di dalam ayat ini yang artinya adalah siksaan kubur. وقال الله عز وجل في شأن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهذا العرض هو عذاب القبر sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang kondisi Fir'aun dan para pengikutnya di mana Allah Jalla wa berfirman yang artinya neraka itu akan diperlihatkan kepada mereka Fir'aun dan para pengikutnya di pagi hari dan di petang hari dan di hari ketika tegaknya hari kiamat dikatakan kepada mereka masukkanlah mereka ke dalam siksaan yang paling berat yang dimaksud an-naru yu'raduna diperlihatkan kepada mereka neraka yang dimaksud adalah siksaan kubur. وقال الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر فقد ذكر عدد من المفسرين عن السلف أن العذاب الأدنى عذاب القبر Demikian pula yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanudhiqannahum min al-'adzabil adna." bahwa kami akan menjadikan mereka merasakan siksaan yang ringan sebelum mereka siksaan yang lebih berat dan ditafsirkan oleh sebagian para ulama yang dimaksud siksaan ringan adalah siksaan kubur. Wal ahadith 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik mutawatiratun katsiratun tablughu al-'asharat. Dan hadis-hadis yang diberitakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut itu diriwayatkan secara mutawatir yang datang dari puluhan riwayat. فأهل البدع والضلال هم الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه وفتنته. Maka ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat mereka lah yang mengingkari adanya siksaan kubur dan adanya fitnah atau ujian di alam kubur. ومما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقولوا دعاء بعد التشهد dan termasuk di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umatnya senantiasa membaca uh, zikir setelah mengucapkan tasyahud di dalam salatnya. كما في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah رضي الله عنه اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال kandungan dari doa ini menyebutkan ya Allah sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari siksaan jahanam dan dari siksaan kubur dan dari fitnah hidup dan mati dan dari fitnah kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal. واستعاذة النبي sallallahu alaihi wasallam وسلم منه ala wujudihi wa ووقوعه. Dan berlindungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkara-perkara ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa hal itu memang benar adanya dan hal itu terjadi. Wa qad zakara huna al-fitnatain, وقد al-qabr wa عذاب wa fitnat ad-dajjal. Dan di dalam doa tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua hal. Yang pertama tentang adanya siksaan dan fitnah di alam kubur. Yang kedua tentang fitnah Al-Masihud Dajjal. فقال هنا إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب لا أدري أي ذلك قالت أسماء قريب أو مثل من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثة فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وهذا المعرض نسأل الله العافية Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di dalam sabdanya ini, dan telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan mendapatkan ujian di kuburan-kuburan kalian seperti atau mendekati kata perawi yang meriwayatkan hadis ini saya tidak tahu yang mana yang diucapkan oleh Asma, apakah yang diucapkan Asma seperti atau yang diucapkan oleh Asma itu mendekati? Yaitu seperti atau mendekati fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Di mana dikatakan kepada seorang di alam kuburnya, apa pengetahuanmu, apa ilmumu tentang orang ini? Maksudnya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jika dia seorang mukmin atau dia seorang yang yakin Kata perawi saya tidak mengetahui yang mana yang diucapkan oleh Asma. Apakah Asma mengatakan mukmin atau mukin? Mukmin artinya dia beriman, mukin artinya dia yang yakin terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin dia pun menjawab, dia adalah Muhammad utusan Allah. Dia telah datang kepada kami dengan membawa bukti-bukti penjelasan dan hidayah sehingga kami memenuhi ajakannya dan kami mengikutinya. Dia adalah Muhammad dan dia mengucapkan kalimat ini sebanyak tiga kali. Setelah dia menjawabnya, maka dikatakan kepadanya, tidurlah engkau sebagai orang yang saleh. Sesungguhnya kami telah mengetahui bahwa engkau benar-benar meyakini tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Adapun seorang yang munafik atau seorang yang ragu berkata perawi saya tidak mengetahui yang mana yang diucapkan oleh Esma maka dia mengatakan, saya tidak mengetahui. Aku mendengarkan manusia mengucapkan sesuatu, maka saya pun mengucapkannya. Yang dimaksud di sini adalah seorang yang berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita berlindung diri kepada Allah darinya. Fanzuru hadha al-hadis ma'a ziyadati mas'alat al-ifta' bil isyarah fihi من عقائد أهل السنة فتنة القبر والمسيح الدجال ووجود الجنة والنار الآن Maka kalian perhatikan di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ini di samping pendalilan beliau dari hadis ini tentang diperbolehkannya memberi isyarat ketika menjawab sesuatu dan di dalam hadis ini terkandung tiga perkara yang berkaitan dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama tentang permasalahan fitnah kubur, ujian di alam kubur, di alam barzakh, Kemudian yang kedua tentang fitnah Al-Masihud Dajjal dan yang ketiga tentang adanya surga dan neraka. Barakallahu fikum. وفي المترجم جزاه الله خير طيب ثم قال البخاري رحمه الله باب تحريض النبي أي حثه وأمره النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس وسيأتي ذكر حديثهم على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم أي من قومهم نعم Berkata الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب tentang dorongan dan النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ utusan عبد القيس agar mereka menjaga dan memelihara iman dan ilmu dan agar mereka menyampaikan kepada orang-orang yang ada di belakang mereka dari kaumnya. قال البخاري وقال مالك بن الحويرث أي في حديثه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bahwa Malik Ibn Al-Huwairith mengatakan telah berkata kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan ajarkan kepada mereka ilmu. وهم بقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قرابة عشرين يوما فقط mereka tinggal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 20 hari saja يسمعون hadithahu wa yusalluna ma'ahu di mana mereka mendengarkan hadis-hadis Nabi dan mereka salat bersamanya. Wa hadithu Malik bin Al-Huwairith muttafaqun alaih rawahu Al-Bukhari wa Muslim wa zada Al-Bukhari fi riwayatih wa sallu kama ra'aytumuni usalli. Dan hadis Malik bin Al-Huwairith ini adalah hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari demikian pula Imam Muslim Dan Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan tambahan dalam riwayatnya, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. ففي هذا يا إخواني انتبهوا إذا تعلمت مسألة بدليلها أو مسألتين أو ثلاث مسائل كالتي بدأنا بها درسنا فعلمها لأهلك علمها لأولادك alimha li asdiqaika fil amal. Maka hendaknya kalian memperhatikan dari hadis ini, wahai saudara-saudaraku sekalian, ketika engkau menghadiri majelis ilmu, lalu kemudian engkau telah mempelajari satu, dua, atau tiga permasalahan, maka hendaknya engkau berupaya untuk mengajarkan apa yang telah engkau pelajari tersebut kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, kepada istrimu dan kepada teman-temanmu. Jika fa'alta dzalika wa fa'alahu ats-tsani wath-tsalits intashara fil nasi nurul ilmi wa khairun Apabila kalian melakukan hal tersebut, yang ini melakukan hal tersebut, yang satu lagi melakukan hal yang sama, dan begitu yang ketiga, maka akan tersebar di tengah-tengah umat kaum muslimin ini cahaya ilmu dan kebaikan yang banyak. والذي يسمع منك هذه الكلمات والفوائد إذا علمها أيضا غيره فلك مثل أجورهم جميعا Dan orang yang mendengarkan darimu ilmu yang telah engkau sampaikan kepadanya, pada saat dia menyampaikan lagi kepada yang lainnya, maka engkau akan terus mendapatkan pahala yang berlipat ganda. لا تجعل العلم يموت عندك في صدرك Jangan engkau menjadikan ilmu itu mati di dalam dadamu saja. Wala ma sami'ta min fa'idah. Dan jangan engkau menyanyiakan apa yang telah engkau dengarkan dari sebuah faidah. Fa innaka idza thabbattaha fi nafsik. Sebab ketika engkau menyebarkan ilmu itu, itu berarti engkau mengokohkannya dan menguatkannya di dalam dirimu. Wa idza nashartaha kunta mumtathilan qawlahu sallallahu alaihi wasallam Balighu anni walau ayat. Dan apabila engkau menyebarkan ilmu yang kamu ketahui, itu berarti engkau telah mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Wa idza nasharta ma sami'ta min al-ilm as-sahih kunta min du'at al-huda. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم عن ابي هريره ومن دعا الى هدى كان له من الاجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا Apabila engkau menyebarkan ilmu yang telah engkau ketahui, maka itu menunjukkan bahwa engkau termasuk di antara da'i-da'i yang mengajak kepada hidayah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang lain kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya dan mengamalkannya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengamalkannya tersebut sampai hari kiamat. فهذا مالك بن الحويرث رضي الله عنه ومعه صاحبه هما اثنان بقيا ثمانية عشر ليلة قال مالك فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فعلم اشتياقنا إلى أهلنا فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم Uh, dan disebutkan di dalam hadis ini Malik ibn al-Huwairith bersama satu orang lagi bersama beliau. Jadi mereka berdua. Ketika mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 18 hari, maka Malik rahimahullah radhiyallahu anhu beliau menyebutkan tentang rasa rindunya dia dengan keluarganya maka dengan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kepada beliau dan kepada sahabatnya kembalilah kalian kepada keluarga kalian ajarkan ilmu ini kepada mereka wa huma lam yuhassila min al-ilm ma hassalahu Abu Bakr wa Umar wa ghairuhum min as-sahaba alladhina هم في المدينة مع النبي صلى sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabat ini tentu mereka tidak menghasilkan ilmu yang dihasilkan oleh para sahabat yang mereka tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. وهكذا وفد عبد القيس كما سيأتي وهم من قوم هي الآن في المنطقة الشرقية التي هي في من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل شر وفتنة قدموا إلى المدينة في الأشهر الحرم فعلمهم كلمات كما ستسمعون وأمرهم أن يحفظوها ويبلغوها من وراءهم Demikian pula utusan Abdul Qais ini. Mereka bukan penduduk Madinah. Mereka datang dari negeri yang jauh. Kalau sekarang ini tempat atau wilayah mereka utusan Abdul Qais ini di wilayah timur dari kerajaan Arab Saudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memeliharanya serta menjaga dan memelihara seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Jadi mereka ini tinggal di wilayah yang jauh dan mereka tidak mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali di bulan-bulan haram. Di bulan-bulan haram maka mereka datang lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka beberapa kalimat agar mereka menghafalnya dan mereka memberitakan kepada kaumnya. قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر وهذا لقبه وهو محمد بن جعفر وغندر في اللغة العربية هو الصبي كثير الحركة والمشاغبة قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة الإمام شعبة بن الحجاج عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس أي أبلغهم كلام ابن عباس وأفهمهم إياه وليس ترجمة لغة من لغة كترجمة الأستاذ عسكري نعم berkata الإمام البخاري رحمه الله تعالى telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Bashar Bundar. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Gundar. Gundar ini adalah gelar. Nama beliau Muhammad bin Ja'far. Di dalam bahasa Arab Gundar itu artinya anak nakal, anak yang banyak gerak kalau di majelis itu. Dia disebut Gundar. الذي لقبه بذلك هو ابن جريج كان في حلقته وهو صغير يتحرك كثير فقال اجلس يا غندر Jadi yang memberi gelar kepada beliau ah, itu adalah Ibnu Jurayj. Kejadiannya dia ketika itu masih kecil. Dia hadir di majelisnya Ibnu Jurayj dan dia banyak bergerak. Maka Ibnu Jurayj mengatakan kepadanya, "Duduk kau wahai Gundar. Alhamdulillah antum hadiun, laisa fikum gundar." <clears throat> Alhamdulillah antum orangnya tenang, tidak ada yang gundar. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Syu'bah yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj dari Abu Jamrah yaitu Nasr bin Imran Al-Dubai kata beliau aku menjadi penerjemah antara Ibnu Abbas dengan manusia yang dimaksud penerjemah di sini adalah memahamkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas maka beliau memahamkannya kepada manusia bukan yang dimaksud penerjemah seperti saya yang sekarang menerjemahkan ucapan beliau ada Gundara. هذا كبير قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة أي من قبيلة ربيعة أن العرب ربيعة ومضر ثم من مضر تأتي قريش وغير نعم Kalau kemudian Abu Jamrah mengatakan bahwa utusan Abdul Qais mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun bertanya kepada mereka, siapakah utusan ini? Atau siapakah kaum ini? Maka mereka menjawab, kami dari Rabi'ah, yaitu dari kabilah Rabi'ah. Karena bangsa Arab ketika itu ada yang dari kabilah Rabi'ah, ada yang dari Mudar. Dan e, bangsa atau kabilah Quraisy itu termasuk bagian dari Mudar. فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة وهذا فيه الترحيب بكلمة مرحبا وهي من سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء كما في حديث الإسراء كانوا يرحبون به في السماء مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح إلا آدم وإبراهيم فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan marhaban, selamat datang terhadap kaum atau selamat datang wahai utusan. Kalian dalam keadaan tidak hina dan tidak pula merasakan penyesalan. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa termasuk di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut seseorang atau menyambut satu kaum dengan mengatakan kepada mereka marhaba dan ini termasuk di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga termasuk di antara sunnah para nabi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj dan bertemu dengan para nabi dan rasul. Setiap para nabi dan rasul pada saat mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka mengatakan marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang untuk saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Kecuali Adam dan demikian pula Ibrahim alaihi salam, keduanya menyebutkan jawabannya dengan mengatakan marhaban bil ibni salih wal akhi eh, wal nabi salih. Selamat datang untuk ananda yang saleh dan nabi yang saleh. وهذا من حسن استقباله صلى الله عليه وسلم للوفود فرحب بهم ودعا لهم بأن يسلموا من الأمور المخزية والأمور التي توجب الندم maka ini termasuk di antara uh, cara yang baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjemput tamunya, di dalam menyambut utusan tersebut, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan marhaban kepada mereka dan mendoakan kebaikan kepada mereka agar mereka tidak merasakan atau mereka selamat dari hal-hal yang dapat menghinakan mereka dan mereka juga dijaga dari hal-hal yang dapat menimbulkan penyesalan kepada mereka. Marhaban marhaban. Tuh. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة أي مسافة بعيدة وهذا فيه رحلتهم في طلب العلم والتعلم وتحوى فيه الصبر على المشقة في الطريق والسبيل نعم. Lalu mereka yaitu dari Abdul Qais utusan Abdul Qais mereka mengatakan kami mendatangimu dari perjalanan yang jauh Dari jarak yang jauh yang dimaksud syubqah adalah masafa yaitu jarak, jarak yang jauh. Maka di dalam hadis ini menerangkan kepada kita anjuran bagi seorang penuntut ilmu untuk melakukan rihlah, melakukan perjalanan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu meskipun mereka merasakan hal-hal yang menyulitkan dalam perjalanan safar mereka tersebut. Wa wa bainaka هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام لأن كفار العرب كانوا أيضا يحترمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون فيها Lalu mereka mengatakan bahwa antara kami dengan engkau wahai Nabi, ini kampung. Kampung ini yang mereka itu berasal dari orang-orang kafir dari mudar dan kami tidak mampu mendatangimu kecuali di bulan haram di bulan dari empat bulan suci atau empat bulan haram dan orang-orang Arab dahulu sejak ya. dahulu mereka memang memuliakan memuliakan bulan-bulan haram tersebut sehingga apabila tiba atau memasuki bulan haram mereka menjaga diri mereka untuk melakukan pertempuran dan peperangan. Karena Al-Arab Qisman, Adnan, wa Qahtan. Bangsa Arab itu terbagi menjadi dua. Ada dari keturunan Adnan, Usul. ada pula dari keturunan Qahtan. Thumma Adnan yanqasimun ila Mudar wa fiha qabailu kathira wa Rabi'ah wa fiha qabail kathira. Kemudian dari keturunan Adnan ini itu terbagi menjadi dua kabilah, Rabi'ah dan Mubar. Robiah ini memiliki terbagi lagi bercabang-cabang dari kabilah-kabilah yang banyak. Demikian pula Mudar dari berbagai kabilah yang banyak. Wal ashhurul hurum ta'rifunaha. Dhul Qa'dah wa Dhul Hijjah wa Muharram wa Rajab. Dan yang disebut bulan-bulan haram kalian mengetahui yaitu Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram dan bulan Rajab. Fahadihi al-ashhurul hurum. فقالوا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة وهذا فيه حسن نية طالب العلم أن يريد بطلبه العلم والتعليم الجنة لا يريد السلطة على الناس ولا الدنيا وزخرفها لو Eh, disebutkan di sini dari ucapan utusan Abdul Qais dan kami tidak mampu mendatangimu kecuali di bulan haram. Maka perintahkanlah kepada kami dengan satu perintah yang dengannya kami memberitakan kepada orang-orang yang di belakang kami yaitu di kampung mereka yang dengannya kami masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini peringatan tentang baiknya hendaknya seseorang berniat yang baik pada saat dia menuntut ilmu. Tujuan dia untuk menuntut ilmu agar dengan dia dia masuk ke dalam surga. Bukan tujuan dia dalam menuntut ilmu untuk menguasai manusia, untuk memerintah mereka, dan untuk mendapatkan bagian dunia dan kemewahannya. وهذا كثير في أسئلة الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدهم فيقول يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة ونجاني من النار Dan pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini itu banyak sekali dari para sahabat di mana mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian mereka bertanya tentang hal-hal yang seperti ini. Seperti misalnya seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada kepada satu amalan yang apabila aku mengamalkannya Allah Jalla wa ala memasukkan aku ke dalam surga dan menyelamatkan aku dari api neraka. Fahum yas'alu liya'malu liyanju yawmal qiyamah. Di mana mereka bertanya agar kemudian mereka mengamalkannya dan agar mereka selamat pada hari kiamat. Fa'amarahum sallallahu alaihi wasallam bi ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka empat perkara dan melarang mereka dari empat perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk beriman hanya kepada Allah Azza wa Jal. فقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الإيمان بالله وحده وهذا فيه طرح العلم عن طريق السؤال والجواب لأنه أسهل في التعليم والتفهيم Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apakah kalian mengetahui apa makna dari beriman hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka di dalam hadis ini terdapat faedah menyampaikan ilmu dengan metode soal jawab. Pertanyaan lalu kemudian ada jawaban. Sebab yang demikian lebih memudahkan seorang yang mendengarkan ilmu agar dia mudah untuk memahaminya. وهذا من طرق التعليم التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. Dan ini termasuk di antara metode pengajaran, penyampaian ilmu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadisnya. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Wa hadha fihi anna al-insan idha kana la ya'lam la yajuzu lahu an yaqula fi din bighairi ilm. Lalu mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka hadis ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan seseorang menjawab sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. وهكذا كان الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم يقولون الله ورسوله أعلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم وموته كانوا يقولون الله أعلم Dan demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa menjawab ketika mereka ditanya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, pada saat mereka menyampaikan dan mengatakan demikian, mereka cukup dengan mengatakan Allah yang lebih mengetahui. Allahu a'lam. Fabihim naqtadi walahum nattabi' wala nukhalifuhum. Maka hendaknya kita menjadikan para sahabat itu sebagai contoh dan panutan dan kepada mereka kita mengikutinya dan kita tidak menyelisihi mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam mufassiran lahum al-iman billahi wahda. Qal syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawm ramadan وتعطي الخمس من المغنم خمس ghanimah Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab menjelaskan tentang makna beriman hanya kepada Allah yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan agar kalian memberikan seperlima dari harta rampasan perang فسمى النبي صلى الله عليه وسلم القول بالشهادتين والأعمال بالصلاة والزكاة والصيام سمى ذلك كله إيمانا فدل على أن الأعمال من الإيمان Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerangkan makna beriman, maka beliau menerangkan iman itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadah Lalu kemudian beliau menyebutkan amalan-amalan, menegakkan salat, menunaikan zakat dan seterusnya, maka ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa amalan-amalan yaitu amalan jasmani termasuk bagian dari iman. Wa arba'un min hadhihi قد قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس فذكر الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج فسماها إسلاما dan yang semisal dengan ini pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang dibangunnya Islam bahwa Islam dibangun di atas lima perkara yaitu mengucapkan dua kalimat syahadah, menegakkan salat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan berhaji ke Baitullah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan istilah Islam. Fahadha ma'nah أن الإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلام والإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان وإذا اجتمعا في حديث واحد كما أو في آية واحدة إذا اجتمع كما في حديث جبريل فيكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة من العقائد batinah Ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila disebutkan istilah iman, maka Islam itu sudah masuk ke dalamnya. Demikian pula apabila disebutkan kata Islam, maka makna iman itu sudah termasuk ke dalamnya. Namun apabila keduanya disebutkan, kata Islam dan kata iman disebutkan dalam satu rangkaian, Apakah disebutkan di dalam ayat atau disebutkan dalam hadis seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril, maka terjadi perbedaan antara makna Islam dan iman. Di mana Islam itu kaitannya dengan amalan-amalan yang zahir, sementara iman itu kaitannya dengan keyakinan apa yang terdapat di dalam keyakinan seorang hamba. Wanahahum an arba' qabla an adhkuraha أريد أن أنبهكم حتى يحسن الفهم dan kemudian disebutkan di dalam hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka dari empat perkara dan sebelum kita menyebutkan empat perkara yang dilarang ini, saya ingin memberi peringatan kepada antum sekalian agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Karena indal Arabi syarabun hilu. Di, di kalangan bangsa Arab, mereka memiliki minuman yang manis. Ahyanan yasna'un min min az-zabib fil ma' wa yatrukunahu min al-layl wa yashrabunahu as-sabah. Terkadang min az-zabib, az-zabib ma' al-ma'. أو كم زبيب ايش؟ اي كم ايش هو الزبيب؟ الزبيب هذا الصغير ما تعرفه الزبيب زبيب من العنب أي العنب الزبيب المجفف يضعونه في الإناء ila al al-akhir. Jadi kebiasaan bangsa Arab mereka meletakkan kismis itu dicampur dengan air lalu kemudian dimasukkan ke sebuah tempat dan dibiarkan berhari-hari. Wa ahyanan min at-tamri aw rutab dan terkadang mereka menggunakan kurma atau kurma muda. Waqad kana an sallallahu alaihi wasallam يحب الحلواء والعسل والحلواء هو هذا الشراب الحلو dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyukai al-halwa dan al-asal. Al-asal madu. Al-halwa yang dimaksud adalah minuman yang manis ini yang kita sebutkan tadi. Kanu yastakhdimuna anwa'an minal ina' Mereka ketika membuat minuman ini, itu mereka uh, membuat mereka meletakkannya di tempat-tempat atau bejana-bejana yang ada pada mereka. بعضها من المدر تعرف هذا الطين الإناء الذي من الطين يشبه المدر Ah, sebagiannya itu mereka menjadikan sebagai tempat untuk membuat minuman tersebut dari apa yang kayak Hah? kendi ya kayak kendi itu yang dari tanah eh, paham ya dari apa ya kendi ya namanya ya kayak itulah yang dari tanah ini ina eh ah baik wa ahyanan min juzu'in nakhil ya'khudun thumma yahfirunahu hatta yusbiha mithla al-ina dan terkadang mereka juga membuat tempat itu dari batang pohon kurma Jadi batang pohon kurma itu mereka potong lalu kemudian mereka lubangi bagian tengahnya sehingga menjadi sebuah tempat. وأحيانا يطلونه من الداخل بمادة يتسمى الزفت مادة فيصير بالداخل يعني مطلي بهذه المادة أيوة طلع طلع مادة كان يطلى بها هذا الزفت آه. Dan terkadang mereka ketika membuat sebuah tempat tersebut, itu mereka melapisinya dengan bahan ya seperti aspal gitu agar mengeras. Jika wada'u fi hadhihi al-awani fi awqat al-har rubbama tasiru maddatan muskira Apabila mereka meletakkan minuman ini di tempat yang seperti ini di musim panas boleh jadi minuman itu berubah menjadi sesuatu yang memabukkan. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذوا في هذه أن يصنعوا هذا الشراب يسمى عفوا هذا الشراب كان يسمى في زمانهم نبيذ غير النبيذ اليوم كثير منه يكون مسكرا Dan nama minuman ini yang mereka buat lalu mereka masukkan ke dalam tempat-tempat tersebut itu disebut nabir. Ya, dan dahulu itu tidak memabukkan, berbeda dengan nabi yang ada di sekarang ini yang itu memabukkan. Mungkin kalau ukharib lahum untuk mendekati kayak orang buat tape gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Paham tuh? Ah. بعدين درس كذا طيب طيب طيب طيب وإنما كانوا يعني أمرهم أن يضعوا هذا الزبيب مع الماء أو التمر مع الماء من الليل يشربونه الصباح ثم اليوم الثاني في أواني من النحاس والفضة ونحوها Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan mereka apabila mereka hendak membuat minuman tersebut, mereka mempermalamkan minuman itu keesokan harinya di pagi hari baru mereka minum atau di hari berikutnya tapi hendaknya mereka membuat minuman tersebut dari tempat-tempat yang terbuat dari tembaga atau dari perak. لأنها لا تسرع فيها التفاعل فتصبح مسكرة خلال يومين. Sebab kalau mereka menggunakan tempat itu dari tembaga atau perak dan yang semisalnya, bahan minuman yang mereka masukkan itu tidak cepat berubah menjadi sesuatu yang memabukkan. Wadih? Jelas ya? Baik. فلما جاء وفد عبد القيس نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأواني الانتباه بها أربعة Maka ketika utusan Abdul Qais ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun melarang mereka untuk menggunakan tempat-tempat ini yang dikhawatirkan apabila mereka meletakkan minuman itu akan mudah untuk menjadi sesuatu yang mabukkan. ثم بعد ثم جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن الانتباذ في هذه الأسقية Fantabidhu fi ma syi'tum wa la tashrabu muskira. Kemudian setelah itu datang sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya, di mana beliau mengatakan dahulu aku melarang kalian untuk menggunakan tempat-tempat ini untuk menyimpan minuman tersebut. Maka sekarang silahkan kalian menggunakannya, namun jangan kalian meminumnya apabila memabukkan. فإذا أخذت مثل هذه ووضعت فيها تمرا رطبا أو زبيب إلى الصباح فشربتها ثم اليوم الثاني فشربتها ثم اليوم الثالث ما لم ترى فيها تغيرا Maka apabila engkau menggunakan tempat yang seperti ini misalnya, engkau meletakkan di dalamnya korma atau korma muda atau kismis yang dicampur dengan air, lalu kemudian keesokan harinya di pagi hari engkau meminumnya, atau hari yang berikutnya, hari yang kedua engkau meminumnya, atau hari yang berikutnya, selama tidak terjadi perubahan yang menyebabkan minuman itu memabukkan, maka hukum asalnya diperbolehkan engkau untuk meminumnya. ثم قال ونهاهم عن الدباء هذا القرع أن يكون محلا للنبيذ القرع المعروف الدباء عن الدباء والحنتم والمزفت قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير المزفت المطلي بهذا الزفت والنقير هذا جذع النخل الذي يحفر وينقر قال احفظوه وأخبروا من وراءكم وهذا محل الشاهد حثه صلى الله عليه وسلم على حفظ العلم وعلى نشره ولو كان قليلا Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka untuk menggunakan tempat-tempat ini tadi. Ad-dubba, ad-dubba itu labu yang dikosongkan dalamnya lalu kemudian dijadikan sebagai wadah, sebagai tempat. Kemudian uh, al-hantam, al-hantam ya Syekh. Allah المدر هذا المدر اللي ذكرنا جرار مدهونة جرار جرار مدهونة خضر نعم كانت تحمل الخمر yang jelas ini tempat lah, tempat ya. Iya, ya Kemudian Al-Muzaffat itu tadi yang diolesi dengan aspal dan yang semisalnya. Dan Syu'bah mengatakan boleh demikian pula beliau boleh jadi mengatakan An-Naqir. Yang dimaksud An-Naqir itu tadi yang batang pohon kurma yang dilubangi bagian dalamnya lalu dijadikan sebagai tempat. Dan terkadang beliau mengatakan uh, Al-Muqayyar itu juga yang dilapisi dengan aspal setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hendaknya kalian menghafal ini dan kalian memberitakan orang-orang yang ada di belakang kalian yaitu di kampung kalian. Maka ini yang menjadi inti hadis disebutkannya hadis ini di dalam bab ini di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan mereka untuk menghafal dan memelihara ilmu yang beliau sampaikan lalu kemudian menyampaikannya kepada orang-orang yang ada di kampungnya. Bahwa sallallahu alaihi wasallam يأمر من جلسه من جالسه وسمع منه العلم ولو قليلا أن يبلغه من وراءه Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan terhadap orang-orang yang duduk bersama beliau mendengarkan dari beliau ilmu walaupun ilmu yang mereka dengarkan itu sedikit agar dia menyampaikan kepada yang lain apabila mereka mengetahui dari ilmu tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta law mas'ala wahida sa'alta anha aw balaghatka bidalilha min alim, thiqafan fanqulha li ghairik bahkan satu permasalahan pun apabila engkau bertanya kepada seorang alim lalu kemudian engkau mendapatkan jawabannya berdasarkan dalilnya dia menyebutkan dalilnya kepadamu maka hendaknya engkau menukilkannya dan menyampaikannya kepada selainmu. Wala tantamir hatta takuna aliman al ilm. Dan jangan kamu menunggu sampai engkau menjadi seorang alim yang besar. Fatahrim nafsaka ajra nashril khair. Sehingga engkau mencegah dirimu untuk mendapatkan pahala menyebarkan kebaikan. Lihada qala al-Bukhari, babur rihlah fil mas'alati nazilah wa ta'limi ahlih. Oleh karena itu, pada bab yang berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, bab melakukan perjalanan dalam satu permasalahan yang timbul, yang muncul pada masa itu, dan mengajarkan keluarganya. وقد تقدم معنا قوله باب الخروج في طلب العلم dan telah lalu pula bagi kita disebutkan sebelumnya bab tentang keluar untuk menuntut ilmu. ثم قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه عندي عبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن أبي نعم مو بن أبي مليكة أنا بن مليكة نعم عبد الله بن أبي مليكة نعم أحسنت عن عقبة بن الحارث نعم Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abdul Hasan. Kata beliau telah mengabarkan kepada kami Abdullah yaitu Ibn al Mubarak. Kata beliau telah mengabarkan kepada kami Amr bin Sa'id bin Abi Husain. Kata beliau telah memberitakan kepada aku Abdullah bin Abi Mulaikah dari Uqbah bin Al-Harith. Qala radiyallahu an annahu tazawwaj تزوج li Abi إيهاب bin Aziz. فأتته امرأة faqalat إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج يعني أنها أخت من الرضاع نعم lalu uh, disebutkan dari Uqbah bin Harith bahwa Uqbah bin Harith menikahi seorang putri dari putri Abu Ihab bin Aziz. Setelah dia menikah, datanglah seorang wanita kepadanya. Lalu wanita ini berkata, sungguh aku telah pernah menyusui kamu, menyusui Uqbah ini, dan menyusui istrinya. Jadi keduanya ini terjadi pernikahan dalam keadaan keduanya saudara susuan. Faqala laha Uqbatu, ma a'lamu annaki arda'tini, wa la akhbartini, yakni qabla hadha al Lalu Uqbah pun mengatakan kepada wanita yang mengaku tersebut, aku tidak mengetahui bahwa engkau pernah menyusui aku dan engkau selama ini tidak pernah memberitakan kepadaku sebelum kejadian ini. Farakiba ay Uqbah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa kana Uqbah fi Makkah di nawahi Makkah. Maka Uqbah pun ma, ma, ma, apa, melakukan perjalanan dengan kendaraannya untuk mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah untuk bertanya kepada beliau. Ketika itu Uqbah tinggalnya di Mekah beliau melakukan perjalanan ke Madinah untuk permasalahan yang beliau alami. Fasa'alahu ay فسأل an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, عليه wa qad qil?" قيل 'Uqbah wa nakahat ay tazawwajat zawjan ghayrahu radhiyallahu anhu arda. وأرضاه Uqbah pun bertanya kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tentang permasalahannya Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bagaimana lagi? Sudah ada yang mengaku demikian. Maka ini yang menyebabkan Uqbah berpisah dari istrinya tersebut dan wanita itu kemudian menikah dengan lelaki yang lain selain dari Uqbah. Ya ikhwani, tafaqahu fi Wahai saudara-saudaraku sekalian, hendaknya kalian berupaya untuk memahami hukum-hukum yang kaitannya dengan persusuan. Hatta ta'rifu ikhwanakum wa akhawatikum wa ummahatikum min ar-radha' agar kemudian kalian bisa mengetahui siapa saudara-saudara susuan kalian dari kaum lelaki atau dari kaum wanita dan kalian mengetahui siapa ibu susu kalian. Wa hakadha aba'akum min ar-radha'. Demikian pula ayah-ayah kalian dari ayah susuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Yahrumu minal radha'ati ma yahrumu minal nasab. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan menjadi mahram disebabkan karena susuan seperti menjadi mahramnya karena ada hubungan nasab. Warradha' wa ahkamu yahtaju ila muhadara mustaqillah. Dan kaitannya dengan susuan dan hukum-hukumnya ini membutuhkan adanya uh, kajian khusus tersendiri. Wa darsan sahlan usi ikhwani al-asatidah بأن يعتنوا بذلك Dan pelajaran yang mudah yang aku wasiatkan kepada para ustadz agar mereka menyampaikan hal tersebut. فربما يحصل مثل هذه الحوادث يتزوج الرجل أخته من الرضاع أو ابنة أخيه من الرضاع أو ابنة أخته وهكذا Sebab boleh jadi seseorang mengalami hal-hal yang seperti ini. Di mana seorang lelaki menikahi menikahi seorang wanita yang ternyata belakangan ketahuan itu adalah saudara susuannya atau dia menikah dengan sepupunya ternyata itu adalah saudara susuannya. Al-an qala al-Bukhari fil bab rahala رحل في المسألة هذا عرفناه فأين قوله وتعليم أهله لأن عقبة لما رجع علم أهله وفارقها وتزوجت غيره وكذلك علم من روى له هذا الحديث وهي مسألة واحدة Nah sekarang di sini kita melihat kepada judul bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari yaitu rihlah melakukan perjalanan dalam satu permasalahan yang dialaminya dan mengajarkan keluarganya, menyampaikan ilmu kepada keluarganya. Adapun kaitannya dengan rihlah melakukan perjalanan ini jelas disebutkan di dalam hadis di mana Uqbah bin harith melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian dari mana uh, bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Uqbah mengajarkan keluarganya yaitu setelah dia mendapatkan ilmu, dia pun kembali lalu dia menyampaikan kepada istrinya tersebut, setelah dia menyampaikannya, maka dia pun berpisah dengan istrinya yang kemudian uh, mantan istri tersebut menikah dengan lelaki yang lain. هناك عدد كثير من الصحابة لم يروا لنا إلا حديثا واحدا أو حديثين Di sana banyak jumlahnya dari kalangan para sahabat yang tidak diketahui mereka meriwayatkan dari Nabi kecuali satu atau dua hadis. فانشطوا أنتم عندكم مسائل كثيرة وأحاديث كثيرة علموها غيركم Maka kalian banyak mengetahui dari hadis-hadis, banyak mengetahui ilmu, maka hendaknya kalian mengajarkan dan menyampaikannya kepada selain kalian. Rubbama tu'allimu insanan mas'alatain fayuhibbul ilma fayusbihu aliman walaka mithlu ajri wa hasanatih. Boleh jadi engkau mengajarkan dua permasalahan kepada seseorang yang menyebabkan orang ini cinta kepada ilmu, lalu kemudian dia semangat belajar dan dia menjadi seorang alim, sehingga engkau mendapatkan pahala yang semisalnya. Wahada yadulluna ala hirsis sahaba alil ilm. Maka ini menerangkan kepada kita tentang semangat para sahabat untuk mendapatkan ilmu. Lakinna hirsahum alal ilm lam yaj'alhum yudiyu ahlihim wa qutahum. Akan tetapi semangat mereka dalam menuntut ilmu tidaklah menyebabkan mereka menelantarkan keluarga mereka dan tidak mencarikan nafkah untuk keluarganya. Bal kanu ya'maluna ويتاجرون ويزارعون ويطلبون العلم Namun mereka senantiasa bekerja. Mereka berdagang, mereka juga bercocok tanam, dan di samping itu mereka juga menuntut ilmu. ولم يكن عندهم مشكلة وجدت عندنا في هذه العصور Dan ketika itu mereka tidak merasakan ada satu problem yang sekarang ini kita merasakannya di masa-masa ini. وتأتي في أسئلة كثيرة. Lalu kemudian engkau datang dalam uh, dengan membawa banyak pertanyaan. هذه المشكلة ما هي قولهم كيف أجمع بين طلب العلم وبين العمل yaitu problem yang yang mereka menjadi pertanyaan mereka Bagaimana mungkin saya bisa menyatukan antara menuntut ilmu dengan bekerja? Lam takun hadhihi al-mushkila 'inda as-sahabah. di kalangan para sahabat ini bukanlah satu problem yang mereka hadapi. Li'annahum ya'lamun anna dinahum yahuthuhum 'ala al-'amali wal kasb. Karena mereka mengetahui bahwa agama mereka itu menganjurkan mereka untuk mencari nafkah. Walam takun mushkila 'inda tabiin wal a'immah. Demikian pula itu bukan menjadi sebuah problem di kalangan para tabi'in dan para imam-imam. Li'anna min al-'amal bil 'ilm talabur rizq al-halal. Sebab termasuk di antara bentuk mengamalkan ilmu adalah mencari rezeki yang halal. يجب عليك أن تطلب الرزق لنفسك ولزوجتك وأولادك. Wajib bagimu untuk mencari rezeki yang halal untuk dirimu, istrimu dan anak-anakmu. بل لو عندك بهائم يجب عليك أن تطلب لها ما تأكله Bahkan kalau seandainya engkau memelihara hewan-hewan ternak, maka wajib pula bagimu untuk mencari sesuatu yang dengannya engkau memberi makan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di masjid. Yu'allimu wa yudarris wa yusalli. Beliau menyampaikan ilmu dan beliau mengajarkan ilmu dan beliau juga salat. Wa huwa ahabbu ila sahabati min anfusihim wa ahlihim wa auladihim. dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai oleh para sahabat daripada diri diri mereka dan dari keluarga mereka. Lam yaqulu sanatruku kull shay wa najlisu fil masjid nanzuru ilayka wa nata'allam ya Rasulullah. Namun mereka sama sekali tidak pernah punya keinginan bahwa kami meninggalkan untuk mencari penghidupan, mencari rezeki, dan kami hanya duduk bersamamu untuk melihat kepadamu wahai Rasulullah. Li'annahu lam yad'uhum ila hadha wa lam yu'allimhum Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajak mereka untuk melakukan hal itu dan tidak mengajari mereka dengan cara tersebut. Bal yakhrujuna fi tijaratihim wa yusafirun ila buldan wa fil Madinah alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka tetap keluar dengan membawa dagangan-dagangan mereka melakukan perjalanan yang jauh untuk berdagang dalam keadaan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menetap di Madinah. وَيَذْهَبُونَ إِلَى مَزَارِعِهِمْ وَأَسْوَاقِهِمْ يَعْمَلُونَ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مَسْجِدِهِ وَفِي بَيْتِهِ dan mereka juga keluar bercocok tanam, mereka juga memasuki pasar-pasar, mereka bekerja menyelami pekerjaan mereka. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid. Lidzalika qala al-Bukhari bab at-tanawub fil ilm, ay ba'dhum yahdhar 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam وبعضهم يعمل في المزرعة ثم يوما بيوم يتناوبون ويخبر بعضهم بعضا Oleh karena itu, pada bab setelahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bab bergantian di dalam menuntut ilmu, di mana beliau hendak menerangkan bahwa para sahabat mereka bergantian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu hari ada yang duduk di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada pula yang keluar untuk bercocok tanam, ada yang keluar bekerja dan begitu seterusnya di hari berikutnya mereka bergantian. <clears throat> تناوب في العلم وهذا يدل على ثقة الصحابة بعضهم ببعض Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat mereka saling mempercayai satu dengan yang lainnya. وأنه إما أن يسمع العلم من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أخيه الصحابي الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة كلهم عدول ثقات صادقون سبب مريكا terkadang mendengarkan ilmu langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terkadang pula mereka mengambil ilmu dari saudara mereka dari kalangan sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka saling memberitakan satu dengan yang lain. Sanaqra'ul hadis faqat alladhi fihi dilalah ala tanawub as-sahaba fil ilm wa naktafi bi hatta la nuqil. Dan kita akan membaca hadis yang terkandung di dalam bab ini yang menunjukkan bahwa para sahabat mereka bergantian dalam menuntut ilmu dan kita mencukupkan dengan membaca hadis ini di malam ini. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Yaman wa huwa al-Hakam bin Nafi' qala haddatsana Shu'aib هو ابن أبي حمزة عن الزهري حاء وتقدم الكلام على حاء وأنها حاء التحويل أو حاء الحديث قال أبو عبد الله وقال ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan kepada kami Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' Kata beliau telah mengabarkan kepada kami Syuaib yaitu Syuaib Nabi Hamzah dari Az-Zuhri Muhammad bin Muslim ha ha ini sudah diterangkan sebelumnya yaitu perpindahan sanad berkata Abu Abdullah dan berkata Ibnu Wahab yaitu Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus yaitu Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah Ibnu Abi Thawr dari Abdullah bin Abbas dari Umar bahwa beliau berkata قال عمر رضي الله عنه كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول إلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dahulu aku dan tetanggaku dari kalangan Ansar yang berasal dari kabilah Bani Umayyah bin Zaid dan dia yaitu kabilah tersebut berada di awali Al-Madinah sebuah tempat yang ada di dekat kota Madinah dan kami dahulu bergantian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yang turun yaitu mendatangi Nabi satu hari dan satu hari berikutnya aku yang turun mendatangi Rasulullah. Apabila aku yang turun untuk mendatangi majelis Nabi, aku pun mendatangi sahabatku itu tetanggaku tersebut tentang berita yang ada pada hari itu, baik berupa wahyu atau yang lainnya. Dan apabila giliran beliau yang turun mendatangi Nabi, maka beliau melakukan hal yang sama. Tahada Umar خير الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر ويتناوب يوما بيوم واليوم هو يعمل في مزرعته وبستانه Maka perhatikanlah ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga bekerja, beliau bergantian dengan tetangganya tersebut di mana beliau menyiapkan waktunya untuk datang ke uh, sawahnya untuk bercocok tanam, untuk berkebun. Wa ansah bi kitab Al-Hath al-Kasb 'ala wa الحث على الكسب والتجارة للإمام أبي بكر الخلال بتحقيق أخينا الشيخ الدكتور فواز Fawaz Awadhi rahimahullah. dan saya menasihatkan kepada antum untuk membaca kitab yang berjudul Anjuran al hath 'ala Al-Kasb wa Tijarah anjuran untuk mencari rezeki dan anjuran untuk berdagang yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar al khalal yang ditahqiq oleh saudara kami Fawaz Al-Awadi Hafizahullah الحديث عندك طويل ومختصر عندي شوفه إلى أشوف الله أكبر ها صغير إلى قوله فقلت الله أكبر طيب عفوا sahib al-ansari yawma نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم ثم اختصر البخاري الحديث هنا حسب ما هو عندي قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر نعم لأنه عفوا قد كان شاع خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه لما اعتزلهن في شرفة علية له وهو لم يطلقهن فتحرك عمر وتأكد وتثبت نعم Lalu Umar radhiyallahu taala anhu menyebutkan, maka ketika giliran sahabatku ini orang Ansor ini yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hari giliran beliau yang belajar di sisi Nabi. Lalu setelah itu beliau mendatangi rumahku dan memetuk, mengetuk pintu rumahku dengan ketukan yang keras. Lalu beliau mengatakan ada orang di dalam, yakni ke rumah Umar radhiyallahu anhu. Kata Umar, aku pun merasa kaget, aku pun merasa takut. Maka aku pun segera keluar untuk bertemu dengan dia. Maka orang Ansor ini mengatakan, telah terjadi sebuah kejadian yang besar. Maka di sini kemudian diringkas oleh Umar eh, oleh Imam Al-Bukhari apa peristiwa kejadian ini yang lengkap tapi di sini di, diringkas. Kata Umar, aku pun masuk mendatangi Hafsah dan ketika itu Hafsah dalam keadaan menangis. Maka aku pun bertanya, apakah kalian telah diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Hafsah mengatakan saya tidak mengetahui. Lalu aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata kepada Nabi dalam keadaan aku sedang berdiri, "Apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu?" Kata Nabi, "Tidak." Maka aku pun mengatakan, "Allahu akbar." Jadi ringkasannya bahwa ada kejadian yang terjadi di tengah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kejadian tersebut beliau uh, melakukan uzlah, mengasingkan diri dari istri-istrinya. Beliau tinggal di satu kamar khusus dan meninggalkan istri-istrinya sehingga menyebar berita bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menceraikan istri-istrinya. وأنتم اليوم تستطيعون أن تجمعوا بين سماع العلم وبين العمل ولو لم تذهبوا إلى الدرس والحلقة والشيخ والأستاذ dan sekarang kalian mampu untuk menggabungkan antara mendengarkan ilmu, mendengarkan kajian dengan bekerja dan kalian tidak perlu untuk mendatangi tempat-tempat atau mendatangi para uh, para ulama atau para ustaz secara langsung. Sawa'an bidarsil mubashir tutabi'una wa antum fi a'malikum atau bidurusil musajjalah. Apakah dengan cara mendengarkan pelajaran streaming di mana kalian sambil bekerja, namun kalian juga bisa menyita, apa, menyiapkan waktu untuk mendengarkan pelajaran tersebut, atau dengan cara kalian mendengarkan ilmu melalui rekaman-rekaman pelajaran. والسعيد من وفقه الله للاستفادة واستغلال الوقت. Maka orang yang bahagia adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil faedah ilmu dan memanfaatkan waktunya. As'alullah an yaj'alani wa iyyakum من الموفقين السعداء النافعين لغيرهم المنتفعين بعلمهم Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada antum sekalian semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberi taufik dan menjadi hamba-hamba Allah yang berbahagia dengan mengambil manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari dan juga memberi manfaat kepada yang lainnya. Allahumma amin wa jazakumullahu khairan. وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونراكم غدا إن شاء الله تمروا غدا بالليل غدا بالليل ها إن شاء الله بيسط ها كتمو بيسك بيسط